sepuluh ewu mesti konangan soalnya warga ini ku mesti cocok-cocokan Pak Lurah biyen ndongone sama kok bawa piro Bukanku satu sewu, lah aku kok mek sepuluh ewu Bahasa apa kok iso tekan Pak Lurah ini banyak orang yang berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan rugi kepengen dari DPR miliaran biaya ya. foto dipasang di dinding sampai dok wit-witan dipakon nih gambarnya rela jadi penunggu pohon nanti demi-demi nyingkre kabeh kalian-kalian bisa nunggu nunggu iyo nggak bisa merasakan setas telungulan harus masuk penjara tersandung kasus korupsi meniku maka hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki tapi hidup ini adalah tentang apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri rasa-rasanya nggak ada gunanya memiliki segalanya kalau nggak bisa menikmatinya percuma duit apa-apa tapi tidak bisa merasa no TV kompeti wobo rongewu lima ratus Sak desa saya tapi matanya belek kan percuma bu TV gede-gede aduh TV cili-cili tapi matanya sehat butuh mencicili cili sawaya-waya iso butuh mentelengi sawaya-waya iso percuma duit kursi lomparan regane rong miliar nenek bokomi udunen gak waras-waras ada kursi elek-elek teko pring lho, pakune yang sero nganti lunggui bokong kecantol nganti gobrak getih. Tapi sehat, Mene wani mana? maneh Mas yo ya kecantol mana? Rugi lho Mas, sama di bojo wanyu semok belenok montok, tapi bojomu betina anyang-anyang. Gak kena diulek-ulek belas. Ya Tuhan bojo dapati ayu tapi sehat. Gak waktu-waktu kena digaik. Mungkin jarak kancane sengaja tak sampai no tujuanku kanggo menghibur sing rupane elek-elek iku tidak ngenes-ngenes nemen juga gak ngenyek BE sampean dilokno bojomu rupamu elek cerewet ojo bales ngilokno santai ya elek jawab elek eh, ya wis sing penting gak nyangen-nyangen bojomu cek mikir makanya sama lek pengen tentrem pengen barokah kuncinya sederhana syukuri yang kita miliki nikmati yang ada maka hidup ini benar-benar menjadi anugerah buat kita syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain loro uripmu tonggo tuku lemari iri tonggo tuku tanah susah tonggo tuku kulkas hatimu panas tonggo tuku kol hatimu merongkol eh, tonggo tuku piring morang murik, tonggo tuku gelas was was tonggo tuku mangkok gondok tonggo tuku gelang melang melang tonggo tuku kalung bingung tonggo tuku ceret mencret jadi banyak orang yang hidupnya tidak bahagia menengok ta iki wektune luwes mepet bukan karena dia tidak diberi nikmat sama Allah wes wes kami lurut gak usah cerewet kok banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia tidak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sampai-sampai nikmatnya sendiri gak dipikirkan. Padahal banyak nikmat yang dia dapat karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri padahal belum tentu nyawang bujuni uang kita bagus nyawang bujuni dewe kita wedus Iku sing nanti atimu sumpek, Bu. Makanya tolong ibu-ibu Kayak sampan saiki nyawang aku ojo sampai duit perasaan aneh-aneh. Ya aku kuatir aye. kuatir, engko be'e sampean duwe perasaan bojoku kok gak ganteng kaya kiaiku. Ndak oleh, ndak oleh. Soale ngerti yo rupamu yo gak pati ayu. Yo gak ngono, wis ana jatahe dhewe-dhewe, ana bagiane dhewe-dhewe. Ngono lho Bu, mangkane aja atik dibanding-banding no. Bagiane sampean yo iku telatenono. trimo kurang ganteng gak perkara kurang ganteng bojomu ku salah posisi lungguwe jejerane wong bening-bening kaya kelem bojo jejerane wong sing geling sing geling sing akeh tak mencara bu wong plus minus bu ana kelebihan ana kekurangan bu pikir nek dadi ustaz ngene ku apik tok preketek elekku yo akeh nang ngene sampean gak ngerti coba sampean ngerti elekku bi Mesti ngerti elekku ya bojoku. Nek bojoku ngerti sak apa-apa kulo kabeh. Kaya mesti lho. Berarti sampean nyuruh apa-apane bojomu. Mangkane <laughs> Kula niku kulino, kulino Bu. Kulino ceramah nang ngarepe wong akeh, wong ribuan ya kulino. Tapi kon ceramah nang ngarepe bojoku ijen gak wani ya. Kali bojoku roh sak apa-apa rawani dene tepak gambul tepak ngambek misalnya tak lungguhno terus tak ceramai lungguh Assalamualaikum aku salam burung mari dipret tinggal nyengkrek makanya bojoku gak kagum blas karo ceramahku kadang-kadang aku tilokno hmm? omongan ngono kok disenengi wong akeh ngomong apa biasa lek bojoku sing ngono lek sampean sing ngono ya tak tapuk lambemu bojoku ki malah kagum karo ceramahe Ustad-Ustad liya, tak kagum karo ceramahe Kiai liya. Lah ono Kiai liya pengajian teng dene daerah kula. Wonten niku kadang nggih ndugi ono pengajian teng desa, ndugi tekan omah ketemu aku cerita, Mbah Kiai mau Mbah ngomong ngene ngene ngene ngene ngene. Aku ya terus ngene. Aku lah yang ngomong ngono ket biyen. Wong iku kadang-kadang tiru aku. apa komentarnya dia hmm nek sama aja ngomongnya sece. padahal omongannya ya podo bu Wong lanang yang mono, gak iso kok komplit ngono ndak iso. Kadang rupane nggo wandeng gagah gede dukur tapi males nyebut gawe, gagah blek duwe. Kena nggo sawang-sawangan to, iku wong ta pemandangan. Ana sing rupane iki yo gak bejaji, wis tau syukur ana ambekane ngono lho. Yo ndi kunting metekel. tapi kok pinter kerja duitnya uang kan lumayan kan gue pesugihan ono oh, lo gede dukur tapi lemes modelnya gak imbang karo dowo dowo nang telur ono sing ndi kunting metekel tapi ya poin winter penekan. Celingkrik celingkrik celingkrik wis menek tuh males modun, Gandul gandul ngono. Wis ngono iku. Waduh pak, wong wedok yang ngono, makanya aja sampai sama nilok no bojoku kok ndak ayu, ndak oleh. Bojomu gawe ane gusti Allah, sama ndak iso gawe pak, nyon pangapunten sing gawe gusti. Lek sama nilok no, kode karo nilok no sing gawe bojo. Gak iso gawe lho, kari ngeloni juga kan cangkem kok wong wong. Wedok kelani, kelan kelani ndak wes, wong wedok yang ngono, kadang rupane ayu tapi cerewetnya gak betai. Wong lanang janji kate ngomong lagi mangap wis dimplok. kata ngomong lagi kita semangat jimplok op ya mudah kurung mudah kurung mudah kurung mudah kurung nanti kopiai lo lodok kuru sandas Masih kue wedok panggah cerewet akhirnya sing lanang yang saya kimpes mari kopeng tong. Lu ngono iku ngono wong guru rupane ayu ya gak cerewet, tapi loro-loron no. so anggar bertiga itu mesti nyontek no anggar bertiga itu nyontek orang lanang katanya enggak yang ngitung duit di cukup gak nyontek no tabga gak cukup gak wani enggak mana wong itu aku rupanya gak ayu biasa tapi sehat gak tau loro neng kuat so pokok digotongi kabeh barang-barang omah yo resik wong diusune kabeh rupane elek biasa tapi sehat roblas sambil beledek yang murup malah beledek yang mencelak bahannya lo teko logam